Sebagiannya ada yang berbau khurafat. Nam. Sebagiannya ada yang ingin menjelaskan secara ilmu pengetahuan dan teknologi secara ilmiah tapi semua sudut pandang tersebut Barakallahu fiikum dalam keadaan tidak memiliki dasar kecuali tatkala kita mengetahuinya dari syariat Islam, penjelasan dari syariat Islam. Maka kita baca barakallahu fikum bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang apa itu hakikat dari petir yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-12 dan kita akan baca dengan ayat-ayat yang selanjutnya. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا dan dialah Allah Azza wa Jalla yang memperlihatkan kepada kalian al-barq yakni petir jadi sengaja Allah memperlihatkan itu kepada kita ya tentunya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bentuk agar kita mentadaburi merenungi betapa maha besarnya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan makhluk yang namanya al-baraq. Nah, dalam keadaan barakallahu fikum setelah diperlihatkan kepada kita kepada manusia tentang petir tersebut sebagian manusia ada yang khaufan yang takut ya watoma'an dan sebagian yang lainnya ada yang berharap-harap takut tentunya karena memang itu adalah makhluk yang mengerikan setiap kita tahu yang namanya petir, kalau sudah menyambar sesuatu, pasti yang terjadi apa ya, ikhwah? Hah? Hancur. Ya, manusia kalau kena petir gimana? Hah? Cuma kehausan? Hah? Atau mati? Mati. Ya. Pohon-pohon kalau kena petir bagaimana? Hancur Pohon kelapa yang kokoh kalau kena petir hancur. Hanallah. Sehingga takut. Ya, akan barakallahu fiikum datangnya petir tersebut yang mana ini merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi di sisi lain ada yang tama'a, ada yang berharap-harap. Karena ternyata di balik petir tersebut nanti akan dijelaskan ya wa yunshi'u apa wa sahabat thiqal Kata Allah Azza wa Jalla dan dengan petir tersebut Allah akan memunculkan as-sahab. Di antara bentuk kebesaran Allah Azza wa Jalla setelah adanya petir jedar, jedar, jedar, jedar dan seterusnya muncul awan-awan yang thiqal yang berat membawa air. Air hujan. Ah, mudah-mudahan turun hujan, tanaman saya sudah kering. Mudah-mudahan turun hujan, wah debunya udah banyak, sesak ini kalau naik kendaraan. Mudah-mudahan turun hujan, sumur saya hampir kering atau sudah kering. Sehingga dia berharap, ya enggak? Kalau sudah ada petir di atas, ada orang yang berharap-harap. Subhanallah. Karena memang di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya tatkala Allah Azza wa Jalla ya menampakkan petir kepada sebagian manusia sebagai rahmah sebagai tanda datangnya rahmat Allah Azza wa Jalla berubah air hujan. Naam. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dalam tafsir Al-Muyassar. Qala hafizahumullah walladhi yurikum min ayatihi al-barq Dialah Allah yang menunjukkan, memperlihat, memperlihatkan kepada kalian dari ayat-ayat Allah kebesaran Allah Al-Barok. Apa itu Al-Barok? Huwa nur allami' min khilalis sahab. Yaitu cahaya yang sangat-sangat menyala di antara awan-awan yang ada di langit. Ya. Dalam keadaan cahaya tersebut menyimpan ya kekuatan yang luar biasa. Dalam keadaan cahaya tersebut ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Subhanallah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita tadabburi. Ketika melihat petir, langsung kita mentadaburi kebesaran dan keagungan Allah. Ketika melihat petir di langit, langsung kita teringat Allah dan kebesaran akan kebesaran dan keagungannya. Ya, jangan menjadi seorang yang cuma sekedar ah itu cuma fenomena alam. Ketika sudah mulai mendung ya terjadi petir. Cuma fenomena alam. Hati-hati jadi komunis. Ya, pemikiran komunis itu senantiasa mempertautkan ya segala sesuatu ini dengan apa? Dengan dunia materi ya dan ini diantara doktrin-doktrin yang sering dijejalkan di tengah-tengah anak-anak didik kita di sekolah-sekolah semuanya ini teoritis dengan teori-teori materi ya dan ini diantara prinsip-prinsip filsafatnya ya Karl Marx ya Naudzubillah. Bukan seperti itu metode Islam dalam mendidik anak-anak kita. Justru tak kala kita melihat fenomena alam yang luar biasa. Kita justru mempertautkan hati-hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wah, ini dahsyatnya seperti ini. Berarti sang penciptanya lebih hebat lagi. Lebih luar biasa maha perkasanya, lebih kuat lagi. Nah, khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan fatakhafuna an antunz antanzila alaikum minhu sawa'iq al-muharriqah sehingga kalian takut dengan datangnya petir ya petir duluan atau guntur duluan hah petir duluan ya cahaya duluan karena kecepatan cahaya lebih dulu daripada kecepatan suara petirnya duluan kelihatan sehingga kalian takut kenapa karena setelah itu biasanya akan turun suara yang sangat dahsyat, suara guntur yang mengerikan, menggelegar. Yang satu, ya, barakallahu fiikum, sekali suara guntur tersebut menggelegarnya akan bisa menakutkan ya penduduk satu negeri. Subhanallah, tidak ada pengeras suara yang seperti itu dahsyatnya. Ya, dalam keadaan sampai terkadang petir dan guntur tersebut bisa menghancurkan kaum-kaum yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum-kaum terdahulu, sekian banyak umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla cuma dengan suara. Dengan suara yang menggelegar seperti halilintar yang sangat dahsyat. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, kita teringat jangan-jangan ini ada azab Allah Azza wa Jalla. Terkadang terkena sebagian rumah, terkena sebagian bangunan, sebagian menara hancur lebur, terkena petir tersebut. Ini diantara yang menyebabkan seorang takut. Tapi di sisi lain, mauna an yanzila ma'ahul al-mabdaru tapi di sisi lain, kalian terkadang berharap-harap akan juga turun bersama dengan petir tersebut, turun hujan yang diharap-harap. Jedar, jedar, jedar, jedar, tiba-tiba ah, mudah-mudahan turun hujan. Ya, mudah-mudahan akan datang hujan air yang ditunggu-tunggu. Ya bi qudratihi subhanah yujidu sahaba al-muhammal bil ma'il katsir limanafi'ikum yang dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla Allah memunculkan setelah adanya petir-petir tadi dimunculkan awan-awan yang tebal bukan awan yang kosong tapi awan-awan yang muhammal bil ma' al -gathir. yang membawa air yang sangat banyak lima nafi'ikum untuk kemanfaatan kalian semua ya subhanallah kalau seandainya tidak ada hujan luar biasa sengsaranya ya mungkin antum nggak pernah merasakan kehidupan di daerah yang nggak ada air subhanallah di tempat kita air berlimpah ya sampai ada kolam pancingan di sana bisa mancing bikin-bikin kolam dan seterusnya masya Allah tanda airnya berlimpah di sini di beberapa tempat di Indonesia itu sangat-sangat kesusahan yang namanya air Ya, mereka cuma berharap datangnya hujan. Subhanallah. Sehingga yang namanya hujan ini adalah ya bisa dianggap sebagai atau apa adalah merupakan rahmat di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat diharap-harapkan. Dan di antara tanda datangnya hujan yaitu tadi ar-ra'd. Maka ini kita lihat ya betapa besarnya, betapa agungnya ya ciptaan Allah tersebut. Hal ini menunjukkan lebih agung lagi Al-Khaliq, sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam. kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyatakan wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Dan bertasbihlah sang petir tadi dan memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata petir yang kita lihat itu bertasbih. Mengucapkan subhanallah cuma kita tidak dengar. Ya. Tapi betul-betul mereka bertasbih. Tunduk patuh. Karena memang bukan cuma petir yang bertasbih kepada Allah, tapi seluruh apa yang ada di alam ini semuanya bertasbih kecuali makhluk-makhluk yang fasik ya wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla menyatakan dan tidaklah ada segala sesuatu di alam semesta ini kecuali mereka bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah, memuji Allah Cuma walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Bebatuan bertasbih, tanah yang kita injak bertasbih. Ya. Pohon-pohonan bertasbih, langit bertasbih, bumi bertasbih dan semua isinya. Termasuk petir yang disebutkan di sini secara khusus. Ya, sehingga di antara sunnah tatkala kita lagi melihat petir, kita dianjurkan bertasbih. Baca doa. Ya. Di antara sunnah tatkala kita lagi mendengarkan atau melihat petir untuk kita bertasbih dengan doa tadi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih ya diajarkan demikian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Malik rahimahullah ya dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah tatkala kita melihat guntur atau melihat petir hendaknya kita bertasbih maha suci Allah apa maha subha apa namanya apa namanya yusabbihur ra'du dan petir ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdi dan memuji Allah wal malaikatu min khifatih dan juga para malaikat-malaikat semuanya bertasbih. Semua para malaikat bertasbih. Min khifatihi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azani Allah ayyakum. Ini diantara penjelasan terkait dengan kebesaran Allah dari dalam satu makhluk yang bernama Ar-Ra'd. Pernah Rasulullah SAW ditanya, tentang hakikat dari petir tersebut. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan malakun minal malaikati muwakkalun bis Ada malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang diserahi untuk mengatur awan-awan yang ada di langit. Jadi hadirin, awan yang ada di atas langit itu ada yang ngatur. Ya, sekali lagi bukan fenomena alam. Jangan mau dicekoi sama pemikiran apa tadi? Hah? Sosialis. Ya, afwan ya. Ini pemikiran sosialis ini dimasukkan, disisipkan kepada kaum muslimin ini secara barakallahu fikum secara senyap. Di antara pemikirannya seperti ini. Ya, Kemudian ada istilah-istilah yang lain. Sekarang kita sebagai sebagian antum sering melihat ada istilah revolusi mental, ya enggak? Pernah enggak dengar? Revolusi mental. Ini juga dari mereka kaum komunis sosialis. Kemudian ada isu LGBT diangkat. Belum lama ya? Isu apa? LGBT diangkat. Ternyata ini juga diantara pesan sponsornya mereka. Karena menurut orang-orang sosialis, semua alam semesta itu dibiarkan secara natural. Ya, materi-materi yang ada di kehidupan ini dibiarkan begitu saja. Jadi kalau ada orang ada penyimpangan, ya, LGBT penyimpangan seperti itu biarkan saja secara natural apa adanya. Lah, bukan seperti itu. Jadi hati-hati. Ya, di antara mereka memiliki misi-misi untuk menanamkan sebagian paham-pahamnya secara halus semacam tadi. Nah, ya karena memang ini pengakuan dari salah satu ada seorang mantan ateis yang sudah bertaubat dan cerita sama saya. Ya, cerita langsung. Ini orang sosialis pemahamannya disisipkan. Di antara bentuknya ini, di antara bentuknya ini. Semuanya ini harus sesuai dengan materialisme. Karena mereka memiliki pemahaman apa? Di antara prinsipnya adalah apa? ya madilog materialisme ya dialektika dan logika filsafatnya siapa Karl Marx dan yang lainnya yang diadopsi oleh orang-orang Indonesia, tokoh-tokoh komunis di tahun 40-an, ya seperti Tan Malaka dan yang lainnya. Ini filsafat mereka ini terus dipakai hingga sekarang dan disisipkan di tengah-tengah ya umat manusia. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi di alam ini, semuanya dikait-kaitkan dengan materi, materi, materi. Lah, kalau kita dikaitkan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, dikaitkan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bagaimana penjelasan Allah Azza wa Jalla. Termasuk di sini petir. Kembali kepada hadis tadi. Ya, jadi petir tadi apa? Ada para malaikat, ada malaikat yang diwakilkan, diserahkan kepada mereka oleh Allah Azza wa Jalla urusan mengatur awan-awan yang ada di langit. Jadi awan di sana bentuknya begini, bentuknya begini. Ini ada yang ngatur. Awan di sana hujannya di sini, hujannya di sini, ada yang ngatur. Ya, lahu khariq. Malaikat tersebut yang dikasih urusan mengatur awan, mereka memiliki alat untuk memisah-misahkan awan tersebut. Ya, mungkin sejenis cemeti dipisahkan. Ya, yang namanya tadi ar tadi, petir tadi. Petir tadi dipakai untuk memisahkan awan. Ya, yasuqu biha haitsu Allah. Yang mana kata Rasulullah SAW dengan alat-alat tadi dipisah-pisahkan tadi digiring awan-awan tersebut sesuai dengan yang Allah perintahkan. Digiring oleh malaikat-malaikat tadi. Yang ini dikirim ke Depok, yang ini dikirim ke Jakarta yang ini dikirim ke Bogor dan seterusnya sudah diatur. Semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara alatnya ar-ra'du. Di antara alatnya adalah apa? Petir tadi. Nah, ya ini di antara penjelasan syariat yang dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya, jadi jangan sampai ada khurafat-khurafat. Kalau di Sulawesi ada istilah mustika petir. Ya, subhanallah. Apa itu? Jadi ya, mereka memiliki keyakinan petir itu ada kepalanya. Sehingga pohon kelapa bisa terbelah jadi dua. Ya, itu ada kepalanya kayak kampak. Jadi kalau ada petir nyambar pohon kelapa coba dicari sekelilingnya. Siapa tahu ada kapaknya. Ya, ada kampak yang dikatakan mustika, kata. Oh, itu bisa untuk jimat dan seterusnya. Ah, ujung-ujungnya apa? Kesyirikan, naudzubillah, khurafat. Khurafat. Ya, ini ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu masih meyakini. Nah, ya tidak boleh kita meyakini seperti itu. Semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fenomena alam dan seterusnya, mari kita kembalikan kepada syariat, kepada ilmu agama. Nah, ya sehingga kembali ke sini yang namanya petir ini dalam keadaan apa? Mengagungkan Allah, memuji Allah, bertasbih. Sehingga kita pun tatkala melihat petir, hendaknya kita juga bertasbih Ya, hendaknya kita juga memuji Allah, mengagungkan Allah. Apa artinya tasbih ya Allah? Apa hakikat makna dari tasbih? Hah? Hakikat dari tasbih adalah mensucikan Allah dari segala perkara-perkara yang tidak pantas. Mensucikan Allah dari segala perkara-perkara yang tidak pantas yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mulhid, orang-orang yang menyimpang, yang mensifati Allah tidak sebagaimana mestinya. Ya, memberikan sifat-sifat kepada Allah tidak sebagaimana mestinya. Maka mereka dalam keadaan telah merendahkan Allah sehingga kita diperintahkan mensucikan Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Misalkan Allah itu ada di mana-mana. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Dari apa yang kalian sifatkan tentang Allah kalian menyatakan Allah ada di mana-mana? Berarti Allah itu bisa ada di masjid ini, Berarti Allah bisa ada di maaf-maaf, ada di tempat-tempat kotor. Ada di WC. Berarti Allah ada di tempat-tempat maksiat, di barbar, di klub-klub malam dan seterusnya. Maka kita katakan subhanallah. Maha suci Allah. Bahkan Allah itu ada di atas langit. Tinggi beristiwa di atas arusnya. Ya. Dan inilah hakikat ya bertasbih kepada Allah yakni mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak pantas. Ya. Dan kita diperintahkan bertasbih. Dan dalam keadaan seluruh makhluk alam semesta ini bertasbih kepada Allah, mereka tidak ridho tatkala Allah disifati dengan sifat-sifat yang jelek. Mereka tidak senang tatkala Allah disifati dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Ya. Sehingga hakikat orang-orang yang ya mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya adalah mereka-mereka para ahli sunnah. Adapun mereka selain daripada ahli sunnah yang mensifati Allah dengan hawa nafsu, mensifati Allah dengan kebidahan, mensifati Allah dengan berbagai macam filsafat yang sesat, mereka ini adalah hakikatnya telah merendahkan Allah Azza wa Jalla. Wa qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan ya Sementara ahli sunnah, mereka yang mempelajari sifat-sifat Allah dengan benar, mempelajari ketauhidan, mereka adalah hakikatnya orang-orang yang paling apa? Mensucikan Allah atau paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jadi kembali ke sini barakallahu fikum. Ya. Para atau semua makhluk khususnya di sini disebutkan adalah petir tersebut dalam keadaan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Wal malaikatu demikian juga para malaikat min khifatihi. Ya, dan juga para malaikat takut karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yursilu sawa'iqa. Kemudian Allah mengutus atau mengirim guntur-guntur. Setelah adanya petir, adanya guntur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tautkan Setelah ada petir, didatangkan guntur. Nah, ya. Fayusibu biha man yasha. Kemudian menimpa dengan petir atau guntur tersebut menimpa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, kita lihat di tafsirnya. 6. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdillah tasbihan. Kemudian Allah atau guntur tersebut Eh, petir tersebut dalam keadaan bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih benar-benar tasbih. Bersu membaca tasbih betulan. Ya. Barakallahu fikum. Ya dulu ala khudu'ihi li Hal ini menunjukkan akan ketundukan petir tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tunazzihul malaikatu rabbaha min khawfiha min Allah dan juga para malaikat mensucikan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena takut. Malaikat yang makhluk yang kuatnya seperti itu. Malaikat yang sangat perkasa ternyata sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa yursilullahu as al-muhlikah. Kemudian Allah mengutus suara-suara yang bisa membinasakan fayuhlik biha may yasha'u min khalqi. Kemudian menjadi Allah binasakan siapa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya, beberapa umat-umat terdahulu Allah binasakan dengan suara halilintar, suara guntur yang sangat ya mematikan. Qala wal kuffar yujadiluna fi wahdaniyatillahi wa qudratihi 'alal ba'thi. Dalam keadaan orang-orang kafir ternyata membantah. Ya, di ayat ini disebutkan belum kita baca wahum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Ya, dan mereka orang-orang kafir itu membantah Allah Azza wa Jalla. Tidak beriman kepada Allah. Ya. Mereka yujadiluna fi wahdaniyatillah, membantah tentang keesaan Allah. Ya. Orang-orang kafir nggak mau mengesahkan Allah. Orang-orang kafir nggak mau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam keadaan apa? Tanda kebesaran Allah luar biasa. Kalau kita mau merenungi, kalau orang-orang kafir mau insaf, kalau mereka mau jujur, mau berlaku sportif, berlaku adil, tatkala melihat kebesaran Allah dalam satu tanda saja, petir tadi yang telah kita dengarkan bersama, sudah cukup bagi kita untuk memiliki alasan bahwasanya hanya Allah yang wajib disembah. Allah yang mampu mengatur petir, menurunkan hujan, mengatur kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, yakni khususnya dari segi petir tadi, turunnya hujan dan seterusnya. Cukup satu ayat ini saja untuk menjadi alasan wajibnya mentauhidkan Allah. Cukup. Ya enggak? Betapa dahsyatnya petir tersebut. Betapa luar biasanya makhluk yang namanya halilintar tersebut. Yang sampai sekarang dunia ilmu dan teknologi nggak bisa menyingkap tentang hakikat dari petir tersebut. Ya, katanya memiliki energi listrik yang luar biasa dan seterusnya dan dan dan dan dan ternyata mereka dalam keadaan belum mampu menyingkap hakikat dari petir tersebut. Kekuatan di balik itu mereka nggak tahu. Masih suatu misteri yang besar bagi mereka. Dan ini bukan perkara yang ya menjadi perdebatan untuk kita. Yang jelas kita yakin itu adalah ayat Allah, tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah yang menunjukkan tentang betapa besarnya pencipta petir tersebut yakni Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan wajibnya hanya Allah saja yang disembah. Wajibnya meyakini ya tentang wahdaniyatullah Maha Esanya Allah wajibnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Tidak boleh menyembah kubur, tidak boleh menyembah batu, tidak ber, tidak boleh bergantung kepada barakallahu fikum jimat-jimat kepada benda-benda mati dan yang lain sebagainya. Harus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Harus mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Nah, pahala dalam satu ayat. Dalam masalah petir sudah cukup. Terus bagaimana kalau di sana banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya? Ya, tanda-tanda keagungan Allah yang lainnya yang ada di alam semesta yang bisa kita perhatikan. Masih banyak ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Maka lebih wajib lagi untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini Allah membantah mereka. Wahum yujadiluna fillah. Mereka orang-orang kafir membantah Allah. Ya ini apa? Kata penafsir di sini fi wahdaniyatillah wa qudratihi 'alal ba'thi. Mereka membantah Allah dalam urusan ketauhidan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi dan juga dalam urusan kemahakuasaan Allah untuk bisa membangkitkan kembali dari alam kubur. Wa huwa syadidul mihal, ay eh, wa huwa syadidul haul wal quwwah wal badash biman biman asrahu. Yaitu dalam keadaan Allah sangat-sangat kuat ya, kekuatannya, keperkasaannya, siksaannya kepada siapa saja yang Allah ya, kehendaki kepada mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah. Allah sangat luar biasa, maha mampu. Subhanallah, ikhwatal Dari sini kita tahu ya, ternyata satu ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah itu cukup menjadikan dalil atau cukup dijadikan dalil sebagai wajibnya mentauhidkan Allah. Ya, tadi disebutkan di sini cuma satu ayat yakni tentang petir. Kemudian Allah mengkaitkan dengan tauhid. Ya. Di sini disebutkan lahu da'watul haq. Dan Allah memiliki seruan yang hak. Allah menyeru kepada kalimatul hak. Eh, disebutkan di sini lillahi subhanahu wa ta'ala wahdah dawatul tauhid la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla semata memiliki seruan yang hak, yakni dakwah kepada tauhid. Coba satu ayat ayat tentang kebesaran Allah petir ternyata dikaitkan wajibnya mentauhidkan Allah. Seruan Allah yang hak, yakni la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Fala yu'bad wa la yud'a illahu. Tidak boleh disembah, tidak boleh di jadikan tempat berdoa kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Wal alihatul lati ya'budunaha min dunillah la tujibu du'a amanda Dan tuhan-tuhan yang mereka seru selain Allah sedikit pun tidak akan bisa memenuhi permintaan-permintaan mereka. Sehingga Allah sebutkan di sini, "Walladzina yad'una min dunihi" dalam ayat ini, "Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasita kaffaihi ilal ma'il yablughu fahu wa ma huwa bibalighi. Dan mereka-mereka yang menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, <coughs> maka berhala-berhala tersebut tidak akan bisa mengkabulkan permintaannya, mengkabulkan doanya, tidak akan bisa. Kecuali dibaratkan kabasetika fai. Seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya ilalma ke dalam air. Liyablughu untuk bisa minum dengan kedua tangan tadi. Wama ma huwa bibaligh. Dia tidak akan mungkin bisa untuk menyampaikan air ke mulutnya. Jadi ibaratnya orang-orang yang berdoa kepada kuburan, berdoa kepada selain Allah, kepada bebatuan, kepada pohon-pohon, berdoa kepada Nabi Isa, berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka ini ibaratnya kata Allah seperti orang kehausan, ya, minum, ingin minum tapi caranya begini. Airnya diambil, tangannya terbuka, kemudian diambil air minumnya. Bisa nggak digelegek-gelegek seperti itu cara minumnya? Hah? Bisa? Nggak akan bisa. Kecuali dijilati. Hah? Bisa menghilangkan dahaga itu? Seperti itu? Kalau ada orang kehausan, uh, udah haus sekali, sini sini sini. Dikasih air di ember. Cara minumnya jangan dituang pakai gelas atau pakai tangan begini. Ya, tapi tangannya dibuka begini, telapak tangannya dicelupkan, kemudian disuruh minum. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa minum dengan benar. Demikian juga orang-orang yang berbuat syirik. Demikian juga orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak akan pernah dikabulkan. Tidak akan pernah tersampaikan hajatnya. Kenapa? Karena mereka salah dalam meminta. Karena mereka keliru dalam meminta. Mintanya kepada makhluk yang fakir, makhluk yang miskin, yang tidak bisa apa-apa. Dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan min dunihi la yamlikuna min dan mereka-mereka dan yang tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah sedikit pun tidak memiliki walaupun itu kulit ari. Kitmir ini ya, kita kalau makan kurma ya bijinya kadang ada selaput lendir yang eh selaput apa? yang tipis, yang transparan ya. Ya, bijinya sebelum dibuang dilihat ada lapisan tipis, bening. Itu namanya kitmir. Harganya berapa kitmir? Saya tanya kemarin tuh. Berapa satu kilo kitmir? Gak ada harganya, gak ada nilainya, ya. Tapi sekalipun gak ada nilainya, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah gak punya seperti itu. Gak punya, saking miskinnya. Ya. Sehingga Allah menunjukkan apa? Betapa miskinnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Kok masih saja ada orang meminta kepada mereka? Kok masih saja ada yang bersandar kepada mereka? kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, sudah miskin, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kamu berdoa kepada mereka, mereka nggak dengar doanya. Yang pertama sudah miskin, yang kedua, kalaupun kalian berdoa, berteriak, pakai pengeras suara, Tuhan-Tuhan selain Allah nggak akan dengar. Kuburan-kuburan yang diminta selain Allah nggak dengar. Ya, Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun seandainya bisa dengar, mereka nggak akan bisa mengijabahi kalian. Subhanallah. Tiga alasan. Allah jelaskan tentang batilnya berdoa kepada selain Allah dalam ayat tadi. Tiga alasan tentang batilnya kesyirikan. Ya, kalau seandainya satu alasan saja sudah cukup tentang batilnya kesyirikan ya. Ya. Miskin, yang diminta miskin. Sudah cukup. Ya, udah gitu nggak bisa dengar lagi. Kemudian kalaupun bisa mendengar, nggak akan bisa ya mengijabahi permintaannya. Subhanallah yakum. Dari sini kita tahu semestinya setiap-setiap insan hanya berdoa kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, hanya menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi-sisi kehidupannya. Ya, kenapa? Karena Allah yang paling berhak ya barakallahu fikum jadi ibaratnya orang-orang yang berbuat kesyirikan meminta kepada selain Allah seperti tadi kabasiti kafaihi ya seperti orang yang ingin minum tapi tangannya dibuka ya nggak akan bisa meminum air yang dia butuhkan tadi Taib. Ya, kemudian uh, kita lanjutkan tafsirnya. Wahaluhum kahali atsyan. Keadaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah seperti orang yang sedang kehausan. Ya, kafaihi ilal mamin ba'id dia dalam keadaan membentangkan kedua tangannya, Evan, men, apa namanya, membentangkan telapak tangannya dari kejauhan. Ya, liyasila ila famihi fala Dari kejauhan dia ingin minum cuma begini saja. Ngambil air dari kejauhan. Tangannya dibentangkan. Tidak akan bisa sampai ya kepada air tersebut untuk bisa minumnya. Wa ma su'alul kafirina laha illa ghayatan fil bu'di anis sawabi. Dan demikian dan tidaklah permintaan orang-orang kafir peribadatan-peribadatan mereka, doa-doanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya mereka menyuruh selain Allah Subhanahu wa taala kecuali pada puncak kejauhan. Sangat-sangat jauh, sangat-sangat mustahil ya dari kebenaran. Sangat batil mereka liisyrakihim billahi ghairah karena mereka telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwata liman Allah yakum, ya, dari sini kita tahu wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, mentadaburi kebesaran-kebesaran Allah ayat demi ayat, baik ayat syar'iyah ataupun ayat kauniyah, semuanya bertujuan untuk kita apa? Ujung-ujungnya kepada tauhid. Sehingga disebutkan ayat yang terakhir kita baca insyaallah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'a wa karha. Dan ya kepada Allah sujud segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tau'an wa karha. Ya, mereka dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan ya, terpaksa. Mereka semuanya tunduk, patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini ya selain makhluk-makhluk yang fasik mereka tunduk patuh bertasbih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala nah ya karena memang mereka makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini dalam keadaan apa e, dengan fitrahnya mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita wajib kita mempelajari kebesaran dan keagungan Allah yang ujung-ujungnya agar semakin memperkuat tauhid kita, memperkuat iman kita, memperkuat apa? Barakallahu fikum akidah kita. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini.